Mitra bisnis, menjelang pemilu 2009 bursa calon presiden yang akan berlaga untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di negara ini terlihat semakin ramai. Menurut Kwi Kian Gi, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Presiden terpilih dalam pemilu 2009 harusnya berani melakukan gebrakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Agar segala kegaduhan dan anarki yang terjadi pasca amandemen bisa dihindari. Untuk membahas poin-poin yang terdapat dalam tulisan ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, dalam serial tulisan Bapak, salah satu syarat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pejabat negara adalah sikap negarawan. Jadi bukan saja presidennya yang negarawan ya Pak Kwik? Semua memang. Semakin tinggi pangkatnya semakin negarawan. Kalau enggak kan seperti sekarang. Menterinya bilang ya, saya kan cuma pembantu presiden. Memang menteri pembantu presiden, tetapi kan bukan kacung. Menteri kan punya pendirian sendiri, punya pendidikan tinggi. Dia kan bisa bisa meyakinkan presiden. Saya meletakkan jabatan kan bisa begitu. Poin selanjutnya, Bapak menyebutkan jumlah uang yang dikorup sangat besar, sehingga penghematan sekitar 20 persen saja sudah mencapai puluhan triliun rupiah, serta bisa digunakan untuk membiayai PHK ribuan PNS dan merampingkan birokrasi. Seperti apa penjelasannya, Pak Kwi? Gini, ya kita realistis saja. Sekarang ini kalau ada pengusaha yang harus membayar pajak atas dasar self-assessment, ngitung sendiri, kemudian terbayar sendiri nyetor. Coba selidiki betul-betul. Rata-rata kan cuma lima, maksimum kan cuma 50 persen yang disetor. Gak ada yang 100 persen. Nah kemudian uh, uh, ketahuan kan, ketahuan dah Anda mencuri setiap bulan 50 persen. Lalu didenda gede. Lalu dijadikan perundingan. Setelah perundingan jadi dia bayar yang disetor ke kas negara berapa? Ini kenyataan semua loh ini. Nah, nanti kan cuma 50 persen lagi. Nah sesudah itu kan masuk ke negara. Masuk ke negara ketika dia spend, dimakap lagi gitu kan. Jadi kalau ada pendapatan pajak 300 triliun yang hilang ya segitu gitu. Hanya kalau 20 persen saja kan udah banyak sekali. Dan PHK ini dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah ya Pak Kwik? Iya, cukup. Yang dikorup yang, yang, yang, yang tercantum di APBN kok. Lantas, apakah cara ini tidak menimbulkan kegaduhan baru Pak Kwik? Saya kira tidak, Wong itu dengan baik-baik, dengan sukarela dan jumlah PHK-nya tinggi kok. Tinggi sampai dia dengan sukarela kepengen kok. Kalau dia diberi pesangon yang setinggi-tingginya, itu uang pesangon itu kan bisa dipakai untuk menunggu. Artinya dia mencari pekerjaan tanpa tanpa pendapatannya berkurang atau pesangonnya itu dipakai untuk berusaha kecil-kecilan. Saya nggak ngarang loh ini. Ini terjadi di negara-negara lain loh di Eropa hampir semua negara dari waktu ke waktu dilakukan reorganisasi dan dilakukan hal itu sampai eh, sampai mereka kewalahan karena kadang-kadang eh, pegawai negeri yang pinter-pinter tergiur oleh besarnya pesangon minta dipecat. Demikian Quick Gi, saya Kiki Wijaya.